Dan insya Allah kajian pada hari ini sampai setengah sepuluh saja, karena setelah itu saya ada acara khutbah nikah tetangga saya. <clears throat> Mengenai sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Muhtar yang ditulis oleh Syekh Sofir Rahman al mubarakuri rahimahullah taala. Yang terakhir sampai di mana kita? Halaman 107 ya. Jadi kita sekarang sudah bicara tentang al-ahdul madani, yaitu fase Madinah, periode Madinah. Setelah kita melewati al-ahdul makki, fase Mekah. Setelah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah dan memerintahkan semuanya kaum muslimin hijrah. Beliau membangun Masjid Nabawi, beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar dan juga beliau merintis masyarakat Islam dengan membuat suatu perjanjian antara sesama kaum muslimin, antara muslimin dengan musyrikin dan antara muslimin dengan ahli kitab yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. kemudian yang terakhir kita bahas bahwasanya orang-orang kafir itu selalu membuat tipu daya untuk memberantas jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya mereka selalu melakukan intimidasi. Sehingga kaum muslimin selalu waspada mereka selalu membawa senjata termasuk ketika tidur senjata dibawa. Mereka melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai turun firman Allah surat Al-Maidah ayat nomor 67. Wallahu ya'simuka minan nas dan Allah menjagamu dari manusia. Lalu beliau memerintahkan para sahabat untuk pergi tidak lagi menjaga beliau karena beliau langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir. Dan sekarang kita masuk pembahasan yang baru lagi yaitu masyru'iyatul qital. Disyariatkan perang. Disyariatkan perang. Qala Shaykhul Musannif rahimahullahu taala wa fi hadhihi dhurufil khatirati anzala taala al-idna fi qitali Quraisy dalam situasi yang gawat seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan izin untuk memerangi kaum kafir Quraisy. Jadi ini mulai diizinkan ya Ketika dalam keadaan suasana yang genting, yang gawat, yang kritis, yang berbahaya Maka disanalah Allah menurunkan syariat Mulai diizinkan perang diizinkan perang melawan kafir Quraisy. Tsumma tatawwara hadzal idnu ma'a taghayyurid durufi hatta wasala ila marhalatil wujuh. Kemudian hukum ini berkembang lagi yang mula-mula diizinkan karena perubahan keadaan, perubahan situasi dan kondisi, maka yang dahulunya hanya diizinkan sekarang telah menyampai telah sampai derajat wajib. Jadi kalau semula hanya diizinkan perang, kalau sekarang sudah masuk ke tingkatan wajib perang. wajah Quraisyan ila ghairihim <clears throat> dan, telah melampaui orang Quraisy kepada yang lain. Jadi kalau mula-mula perang melawan Quraisy, maka sekarang juga melawan siapapun yang menghalangi jalan dakwah, tidak terikat oleh Quraisy. Wala ba'sa an nubayyina tilkal marahila bi ijazin qabla an nadkhula fi dzikril ahdad. Dan tidak mengapa kami akan sebutkan tingkatan-tingkatan tentang perang itu secara singkat sebelum kami masuk dalam penyebutan kejadian-kejadian secara terperinci. Jadi beliau di sini hendak menerangkan tingkatan-tingkatan atau tahapan-tahapan perang dalam Islam. Beliau di situ menuliskan ada lima poin tahapan perang ya. Al-marhalatul ula, tahapan yang pertama, i'tibaru musyriki Quraisyin muharabina li'annahum bada'u bil 'udwan yaitu menganggap orang-orang musyrik Quraisy sebagai kafir harbi. Karena mereka yang memulai permusuhan. Jadi ada kafir harbi, ada kafir dimi. Di sini orang kafir Quraisy mereka dihukumi kafir harbi karena mereka yang memulai permusuhan. Mereka yang mengusir kaum muslimin dan mereka memerangi kaum muslimin. Jadi mereka kafir harbi. Fahakun lil muslimina an yuqatiluhum wa yusadiru amwalahum. Maka sudah selayaknya bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka dan menyita harta mereka. Duna ghairihim min baqiyati musyrikil Arab tanpa selain mereka daripada orang musyrik Arab. Jadi di sini hanya khusus ya jadi tahapan pertama dikhususkan musyrik Quraisy saja. Musyrik Quraisy berarti orang Mekah. Jadi khusus orang musyrik Quraisy yaitu orang Mekah saja. Karena memang mereka yang ngusir Rasulullah SAW, yang mengusir kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Mereka yang memulai, maka di sini kaum muslimin yang melayani. Jadi mereka mulai, maka di sini melayani, membela diri memerangi mereka dan menyita harta mereka tanpa orang musyrik Arab yang lain. Jadi tanpa orang Madinah dan tanpa penduduk-penduduk lain. Hanya khusus musyrikin Quraisy, yaitu orang-orang Mekah saja. Kalau kita lihat di sini, yaitu perangnya itu adalah perang jihadu ad yaitu jihad defensif, mempertahankan diri karena baru diizinkan ya kalau didolimi, diganggu Maka boleh bela diri, balas mereka Sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 39 Udina lillazina yuqataluna fi annahum zulimu Wa inna allaha ala nasrihim laqadir Diizinkan oleh Allah bagi orang-orang yang diperangi Bahwasanya mereka itu dianiaya Maka mereka diizinkan membalas, mempertahankan diri dan sesungguhnya Allah sangat pantas untuk membantu mereka. Allah Maha Kuasa membantu mereka, menolong mereka. Ini tahapan yang pertama. <clears throat> Jadi khusus dengan musyrikin Quraisy orang Mekah saja. Mempertahankan diri dengan membalas serangan mereka, melawan mereka. Kemudian al-marhalatul al-marhalatul tahapan kedua Kitalu kulli man tamala'a min musyrikil Arab ma'a Quraisyin wattahada ma'ahum. Tahapan kedua, memerangi siapa saja yang saling penol, yang saling tolong menolong di antara orang-orang musyrik Arab bersama-sama Quraisy dan bersatu dengan mereka. Jadi kalau tadi Quraisy saja maka sekarang kaum musyrikin Arab yang mereka tolong menolong dengan orang Quraisy, mereka bersatu dengan orang Quraisy, mereka juga diperangi. Tahapan berikutnya. Wa kadzalika kullu man tafarrada bil i'tida'i 'alal muslimina min ghairi Quraisy. Demikian pula siapapun yang mengganggu kaum muslimin dengan sendirinya tanpa Quraisy jadi kalau tadi orang Arab kumpul dengan Quraisy bersatu melawan Islam, mereka juga dilawan. Maka sekarang yang tidak kumpul dengan Quraisy pun, yang dengan sendirinya melawan kaum muslimin, maka mereka juga dilawan. Ini tahapannya keberapa? Yang kedua ya, tahapan perang yang kedua. Jadi siapapun yang bantu Quraisy, siapapun yang menyerang kaum muslimin walaupun bukan Quraisy, walaupun tanpa Quraisy, maka mereka juga diperangi. Kemudian al-marhalatu tsalitsah, tahapan yang ketiga, kita man khana au tahayyaza lil musyrikin al yahud. Alladzina kana lahum 'abdun wa mitaqun مع رسول الله صلى wa عليه وآله وسلم ونبذ ميثاقهم إليهم على سواء memerangi siapa saja yang berkhianat atau yang bergabung kepada orang-orang musyrik daripada Yahudi yang semula telah ada perjanjian dan kesepakatan bersama-sama Rasulullah SAW yang kemudian mereka melanggar perjanjian dan kesepakatan itu maka mereka juga sama-sama diperangi jadi sekarang arahnya tambah lebar ya. Yahudi juga termasuk. Yahudi yang semula ada perjanjian dengan Rasul, nggak saling menyerang, saling damai. Kalau Yahudi ternyata mereka berpihak kepada orang musyrik, kalau Yahudi ternyata melanggar perjanjian, mengkhianati kesepakatan, maka mereka juga diperangi. Tambah lebar ya, tambah melebar. Kalau kita lihat di sini Islam mempertahankan atau Islam yang mulai? Siapa yang mulai di sini? Yang mulai itu orang kafir dulu, kafir dulu, musyrik dulu, Yahudi dulu. Islam itu sabar, sabar. Jadi bukan Islam dulu. Jadi kalau orang mengatakan Islam itu agama disebarkan dengan pedang itu salah besar. Orang ini nggak tahu sejarah. Pemimpin agama internasional nggak tahu sejarah, malu. Pengikut agamanya malu. Yang mengatakan Muhammad adalah orang yang kejam yang menyebarkan Islam dengan Islam agama kekerasan. Oh keliru, Anda nggak baca sejarah. Baca sejarah dulu. Ini sejarah perang. Belum nanti kita bicara sejarah dakwah Islamiah secara utuh, bagaimana sejarahnya. Islam agama rahmatan lil alamin. Islam itu selalu tepat, lembut pada saatnya dan keras pada saatnya. <clears throat> Kemudian sekarang al-marhalatur rabi'ah, tahapan yang keempat qitalu man bada'a bi'adawatil muslimina min ahlil kitab kan nasara hatta yu'tul jizyata ayyadin wahum wa hum memerangi siapa saja yang memulai permusuhan terhadap kaum muslimin daripada ahli kitab seperti orang-orang Nasrani sehingga mereka membayarkan jizyah membayarkan upeti dari tangan mereka sendiri dan mereka orang-orang yang hina jadi di sini tambah lebar ya. Kalau tadi Yahudi sekarang juga Nasrani. Nasrani yang memusuhi Islam, musuhi muslimin, mereka juga diperangi. Sampai kapan? Sampai mereka mau bayar jizyah, bayar upeti dan mereka rendah, mereka hina, mereka mau tunduk kepada aturan Islam walaupun mereka tidak dipaksa masuk Islam. La ikraha fid Kamu tetap Nasrani boleh, kamu tetap Yahudi boleh, tapi kamu bayar jizyah, bayar upeti dan kamu tunduk kepada aturan-aturan Islam. Kamu dilindungi, jangan khawatir. Ini tahapan yang keempat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ya. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyatin wa hum sabirun. Jadi mereka diperangi ya, enggak mau iman kepada Allah, enggak mau iman kepada hari akhir, tidak menghalalkan yang Allah halalkan, tidak mengharamkan yang Allah haramkan, mereka rubah hukum-hukum, mereka diperangi. Sampai kapan? Sampai mereka membayar jizyah dengan tangan mereka sendiri dan mereka hina mau tunduk kepada aturan Islam. Tambah melebar. Kemudian al-marhalatul khamisah tahapan perang yang kelima dalam Islam. Al-kafu amman taqala fil islami musyrikan kana aw yahudiyan aw nasraniyan aw ghayra dhalik fala yata'arradu li nafsihi wa malihi illa bihaqqil islam wa hisabuhu 'ala Allah. Menahan diri untuk tidak memerangi orang-orang yang telah masuk Islam. Baik dia semula musyrik baik Yahudi, baik Nasrani atau yang lainnya, agama apapun, kalau sudah masuk Islam, maka mereka tidak diperangi. Kau muslimin menahan diri. Mereka tidak diganggu diri mereka, tidak diganggu harta mereka kecuali dengan hak Islam. Mereka harus mengerjakan hak-hak Islam, sholat, zakat dan yang lainnya. Adapun hati mereka diserahkan omong. Kalau ternyata mereka pura-pura, itu urusannya Allah. Kita hukumi dohirnya saja, batinnya kita serahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah." Fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa haqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia semuanya sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka sholat, mereka zakat. Kalau mereka telah melakukan itu, maka dilindungi diri mereka, harta mereka, nggak boleh diperang, nggak boleh disakiti. Kecuali dengan hak Islam, kecuali kalau mereka tidak melaksanakan hak Islam, maka mereka diperangi. Adapun kalau telah mereka mereka telah melaksanakan hak-hak Islam semuanya, maka hisapnya, urusannya dikembalikan kepada Allah. Urusan hatinya, dia munafik atau pura-pura kita nggak tahu, diserahkan Allah. Kita hanya menghukumi dohirnya saja, nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kami hanya menghukumi dohirnya, sementara batinnya itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, rahasia. Jadi ini ada lima tahapan perang. Coba Allah Deden sebutkan lima tahapan perang dalam Islam. Yang pertama tahapan apa tadi? Menganggap bahwasanya orang-orang hmm. sebagai kafir harbi. Ya. Orang musyrikin Quraisy Mekah adalah kafir harbi. Karena mereka memerangi, maka mereka juga diperangi. Ini masih kecil skalanya ya, hanya kafir Quraisy Mekah saja. Kemudian Jadi memerangi orang musyrik Arab yang mereka ikut gabung bersama-sama musyrik Quraisy. Jadi kalau tadi khusus Quraisy Mekah saja, maka sekarang musyrik Arab secara keseluruhan. Kalau ternyata mereka bantu Quraisy, mereka juga diperangi tambah melebar. Kemudian Iya. Yang ketiga tambah lebar, memerangi Yahudi. Apabila mereka gabung dengan orang musyrik, apabila mereka mengkhianati kesepakatan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah lebar ya Yahudi. Kemudian tahapan yang keempat, Ya. Jadi memerangi ahli kitab secara umum Yahudi juga Nasrani, diperangi juga Nasrani. Sampai mereka mau tunduk kepada aturan Islam, mereka bayar jizyah, bayar upeti dalam keadaan mereka hina. Artinya mereka benar-benar tunduk kepada aturan-aturan Islam, nggak melanggar aturan itu. Yang kemudian mereka disebut dengan kafir dimmi yang diberikan perlindungan. Kemudian tahapan yang kelima, Ya, jadi orang yang sudah masuk Islam siapapun dia Yahudi, Nasrani, musyrik, Majusi, maka dia dilindungi dan mereka melaksanakan hak-hak Islam. Ini adalah tahapan-tahapan perang dalam Islam. Tapi kalau tahapan dakwah Nabi yang lalu juga telah dijelaskannya, ya, disinggung secara singkat. Tahapan dakwah Nabi Muhammad SAW tahap ada empat tahap. Tahapan yang pertama adalah al-marhalatul ula yaitu ad-da'wah as-sirriyah. Tahapan pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan ini berlangsung semenjak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul ketika turun surat Al-Muddatsir, ketika turun Iqra beliau nabi belum rasul, ketika turun Al-Muddatsir beliau nabi dan rasul. Beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tak terang-terangan. Ini berlangsung sampai tiga tahun, kemudian turun ayat fasta'bima Umar. Umar, ayat 'anil musyrikin, kemudian juga ayat wa andir ashiratakal akrobin maka ini masuk al marhalatut taniyah, tahapan kedua yaitu ad-da'wah al-jahriyah. Itu dakwah secara terang-terangan. Tapi belum ada perang. Terang-terangan aja ya di Mekah. Sabar, dihina, dicaci, dipukul, dilempar kotoran, macam-macam ya, sabar aja sudah dibunuh sabar ini periode Mekah berlanjut sampai hijrah ke Madinah begitu hijrah semenjak hijrah itu yang ada adalah al-marhalatu tsalitsah tahapan ketiga al-idnu bil qitali yaitu mulai diizinkan oleh Allah untuk berperang dan itu pun perangnya adalah perang jihadud dafa yaitu jihad defensif. Hanya mempertahankan diri, diserang, menyerang, mempertahankan diri ya. Jadi kalau orang yang memerangi ya diperangi. Hanya itu saja. Tapi tidak memulai perang dulu. Ini semenjak hijrah. Sampai kapan? Sampai perjanjian Hudaybiyah. Sampai tahun ke-6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah, ini al marhalatul rafi'ah, tahapan yang keempat. Setelah perjanjian Hudaybiyah sampai sekarang sampai kiamat yaitu al-jihadu fi sabilillah, tolab talab wa jihadu dafa. Jihad fi sabilillah yang merupakan jihad ofensif dan defensif. Jihad mempertahankan diri dan juga jihad menyerang, mengajak semua manusia harus masuk Islam Tahapan yang terakhir sebagaimana sabda Nabi yang telah disebutkan. Kemudian juga ini didasari oleh turunnya surat Al-Surat Baro'ah atau surat At-Taubah atau surat Fadhihah namanya banyak ya. Surat yang membongkar kedok orang-orang munafik dan orang-orang kafir, surat At-Taubah. Yang mana Allah mengatakan di sana itu fa'idan salakal ashhurul hurumu faqtulul musyrikina haitsu وخذوهم واحشروهم waq'udu lahum kullamarsa. Mulai saat ini orang musyrik diperangi dimanapun mereka berada. Kemudian juga ayat yang tadi, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyatin wa hum sabirun. Orang kafir semua diperangi sampai mereka masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam, boleh kamu tetap kafirmu. Tapi dengan catatanmu tunduk patuh kepada aturan Islam dan kamu bayar jizyah. Sebagian ulama mengatakan ini khusus ahli kitab Yahudi Nasrani, sebagian mengatakan umum termasuk Majusi dan yang lainnya. Jadi mereka tidak dipaksa masuk Islam. Kamu boleh tetap dalam pertamamu. tapi kamu tunduk kepada aturan Islam. Yang kemudian mereka dihukumi dengan kafir dimmi dilindungi ya Ibnu Qayyim punya kitab yang sangat bagus yang berjudul Ahkam Ahli Zimmah hukum-hukum yang berkaitan dengan ahlu zimmah orang kafir zimmi jadi orang kafir itu nggak boleh takut Islam itu kalau berkuasa orang kafir malah aman lebih aman daripada kalau orang kafir berkuasa dilindungi kalian yang bunuh kalian yang nyakitin kalian dihukum dengan catatan kafirnya kafir zimmi bayar upeti bayar jizyah dan mau tunduk kepada aturan-aturan Islam Inilah ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah tahapan dakwah dan juga tahapan perang dalam Islam. Kalau kita lihat di sini, Islam disebarkan dengan apa? Islam disebarkan itu dengan lemah lembut, dengan baik, dengan sabar, dengan sopan, dengan akhlak. Enggak ada pedang Islam itu. Nah, pedangnya keluar itu gara-gara pedang mereka keluar dulu. Ketika pedang mereka keluar, Islam juga mengeluarkan pedangnya, sama-sama pedang-pedangan. Ya. Jadi mula-mula Islam itu rahmatan lil alamin seperti itu. Yang membuat keras kasar karena mereka keras kasar dilayani. Kalau kamu main kasar, kita juga bisa main kasar. Tujuannya bukan kasar-kasaran, tujuannya nyadarkan kasarmu itu keliru. Kalau kamu kata kamu dikasari juga, supaya dia sadar. Seperti itu. Kan tempo hari ada seorang pemimpin agama, agama besar, Iya kan dia bicara tentang Islam, Islam agama kekerasan, Muhammad agama kekerasan, apa orang menyebarkan kekerasan, Islam agama teroris. Ini subhanallah, ini pemimpin agama besar mengatakan begini. Apa enggak malu? Kamu enggak tahu sejarah. Orang diangkat jadi seperti kamu, enggak enggak tahu sejarah. Subhanallah. Kalau orang bodoh mungkin percaya, iya ya, iya ya. Kalau orang yang paham sejarah, wah ini bodoh berarti orang ini. Sungguh kasihan. Kasihan umatnya, Umat yang banyak dibodohi semuanya. <clears throat> Jadi Islam adalah agama yang baik. Jadi lembut pada saatnya dan keras pada saatnya. Setelah itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, mungkin ada yang tanya, kenapa sih kok perang? Kenapa kok harus perang? Di situ ada judul yang baru As-Saraya wal Ghazawat. As-Saraya wal Ghazawat. As-Saraya itu jamak dari syariah As-Sariyah ya. Kalau Al-Ghazawat itu jamak dari Ghazwah. Nanti ada keterangan ya. Kalau Sariyah atau Saroya itu pasukan dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau nggak ikut serta. Kalau Ghazwah dikirim oleh beliau dan beliau ikut serta. Di sini nanti disebutkan faedah daripada peperangan. Jihad itu ada faedahnya. Faedah jihad, hikmah jihad yang paling utama itu paling utama ya itu membebaskan manusia membebaskan manusia jadi faedah jihad paling utama membebaskan manusia sekarang kan semuanya bicara kebebasan kebebasan pembebasan pencerahan macam-macam itu jihad membebaskan manusia daripada penyembahan kepada selain Allah menuju penyembahan kepada Allah saja jadi manusia tidak lagi menyembah nafsu tidak lagi menyembah dunia, tapi manusia benar-benar menjadi hambanya Allah. Di sanalah letak kebebasan sejati, letak bahagia sejati. Ketika kita telah menjadi hambanya Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim dalam kosidahnya Kosidah Nuniyah, harabu minar riqqil ladhi khuliku lahu wa bulu birikin nafsi wasyaitani. Mereka diminta menjadi hambanya Allah. Mereka diciptakan untuk menjadi hambanya Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata mereka enggak mau jadi hambanya Allah, mereka mau jadi hambanya setan dan hambanya hawa nafsu. Ketika orang telah menjadi hambanya setan, hambanya hawa nafsu, maka mereka tidak lagi berada dalam kebebasan. Orang-orang barat yang bebas, Amerika, yang free sex dan yang lain, apakah mereka itu orang bebas? Mereka itu orang yang paling terpenjara, paling sumpek karena mereka telah diperbudak oleh hawa nafsunya, syahwatnya. Orang yang mendapatkan kebebasan sejati ketika dia benar-benar menjadi absumo, Dia telah mentahkik ubudiyah, telah mempraktekkan ubudiyah benar-benar jadi hambanya Allah. Dialah mendapatkan kebebasan sejati. Manusia semuanya sama, adalah sama-sama hamba Allah sama-sama butuh makan, butuh minum, sama-sama sakit, sama-sama lupa, sama-sama mati. <clears throat> Jadi di antara tujuan jihad itu yang utama yaitu membebaskan manusia daripada penghambaan kepada selain Allah, daripada menghamba kepada setan, kepada nafsu, kepada hukum-hukum tauhid menuju penghambaan kepada Allah saja. Di sini beliau mengatakan taqaddama أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين كانوا آخذين في الحيطة والحذر من بلاد من بلاد أمرهم وذلك في الحراسة والبيعة مع السلاح telah disebutkan yang lalu bahwa Rasulullah wasallam dan kaum muslimin mereka selalu waspada dan hati-hati semenjak permulaan yaitu mereka dengan selalu menjaga Rasulullah wasallam mereka selalu mengadakan penjagaan dan mereka selalu tidur dengan membawa senjata. Ini telah kita sebutkan ya yang lalu. Falamma nazalal idnu bil qitali akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurattibu buud wat tawriyat al-askariyah. Tatkala telah turun izin untuk perang, izin untuk perang ya. Itu difirmankan oleh Allah di surat Al-Hajj 39. Tatkala telah turun izin untuk perang, maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan delegasi-delegasi dan melaksanakan aktivitas militer. Yang namanya perang ya. Dari butuh ya, mengirim delegasi-delegasi, kirim ke sana untuk dakwah, untuk mengadakan perjanjian, kesepakatan dan juga aktivitas militer. Daurat askariyah. Dalam Islam itu wajib ya melaksanakan yang ini itu perintah Allah di Quran. Allah berfirman, Eh, kata Allah Subhanahu wa taala wa a'idtu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi atuwallahi wa atuwakum wa a'idtu lahum mastata'tum min quwwatin buatlah persiapan-persiapan untuk menghadapi mereka kamu susun kekuatan dan kamu belajar menunggang kuda yang mana disebutkan nyusun kekuatan itu ala innal quwata ar-ramyu yaitu nyusun kekuatan dengan belajar mana kalau sekarang macam-macam ya ya nembak dan macam-macam yang lainnya mengatakan persiapan persiapan tujuannya apa tujuannya adalah turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum untuk menakuti musuh Allah dan musuh kamu tujuannya adalah irhab teroris ya ya irhab itu teroris kalau memang orang Islam yang berjihad dengan jihad yang suci dikatakan teroris, maka berarti semua orang Islam adalah teroris. Dan teroris adalah merupakan pujian, bukan celaan. Bukan celaan ya. Seperti itu. Jadi tujuannya adalah menakut-nakuti. Karena kalau mereka punya senjata lengkap, pasukan banyak, sementara kita nggak punya apa-apa, ya mereka yang nakut-nakuti kita. Tapi kalau kita sama-sama punya senjata, mereka takut atau enggak? Mereka takut. Orang Islam itu nggak pernah takut. Mereka senjatanya lengkap, pasukannya banyak. Islam itu nggak pernah takut. Karena yang dicari apa? Yang dicari adalah syahid fisabilillah. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dinanti oleh bidadari yang cantik molek. Seluruh sumpek-sumpek dunia hilang. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terbang di surga, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mati. Tentu jihad yang syar'i ya, bukan jihad yang ngawur ya. Wah, daripada sumpek. Iya, ngebom diri sendiri aja itu bukan jihad namanya ya. Berbeda dengan dengan jihad yang sebenarnya di Palestina dan juga di tempat-tempat lain yang memang jihad yang syar'i. Bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ngebom itu malah ngacau. Bukan dia bukan dia membuat maslahat tapi dia malah membuat madorot yang mana ada kaidah besar dalam ilmu usul fikih la dororo wa la dirar kemudian juga darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih menolak keburukan, kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Jangan sampai kita ingin memberantas kemungkaran ternyata menimbulkan kemungkaran lebih besar, itu hukumnya haram. Yang kita bicarakan dari tadi sampai sekarang itu adalah jihad yang syar'i, jihad pada saatnya. Seperti di Palestina itu jihad melawan Yahudi. Tapi subhanallah ya, musuh di depan mata, ternyata sama-sama musliminnya perang sendiri. Ini tragis. Ini perlu kita nangis banyak. Kita perlu banyak nangis. Kenapa seperti ini musuh di depan mata? Kenapa mereka berkelahi sendiri? Selanjutnya, wa yu'ammiru 'alaiha ahadan min ashabihi wa hiyal musamma fisariyah. Jadi Rasulullah mengirimkan delegasi-delegasi mengadakan aktivitas militer dan Rasulullah mengangkat satu orang sahabat sebagai komandan. Dan ini disebut sebagai syariah. Beliau enggak hadir ya, dikirim utusan, beliau enggak hadir. Namanya syariah. Wa rubbama kharaja fiha bi nafsihi musamma bil ghazwah. Dan ada kalanya beliau juga ikut keluar di sana, ikut-ikut bareng dalam peperangan, itu disebut dengan ghazwah.